Di sana di Mekah si fulan mengatakan bahwa ahli hadis itu kaum musuh, kaum yang buruk. Maka Imam Ahmad mengatakan zindik, zindik, zindik sambil dia mengebutkan kainnya lalu masuk ke rumahnya. Berdiri dalam musuh. Zindik orang itu, zindik orang itu. Zindik adalah munafik. Muna ahlul hadis adalah khulafaur rasul. Khalifah-khalifah Rasulullah SAW. Pengganti-pengganti Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis-hadis beliau kepada umat. Dari mulai sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Khalifatul Rasul. Derajat yang sangat tinggi sekali. dikatakan adalah aulan nas di rasul sallallahu alaihi wasallam lidawami salatihim alaihi sallallahu alaihi wasallam Ahlul hadis adalah oh manusia yang paling dekat kepada Rasul. Kenapa? Karena dawam terus menerus mereka berselawat kepada Nabi SAW dengan lisan dan tulisan. Sampai Imam Ahmad ketika menulis kitab hadisnya di maktutat yang asli, manuskrip yang aslinya, catatan tangannya atau yang telah dicatat dari catatan tangan dari Imam Ahmad itu tidak ada tulisan sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam saya berselawat setiap saya menulis hadis. Puluhan ribu maka orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahlul hadis. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satupun golongan yang kita ketahui, yang diketahui yang lebih banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tulisan dan lisan selain dari mereka. Sufyan al-Thawri mengatakan, "Lau lam yakun li sahibil hadis faidah illa as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yusalli alaihi ma dama fil kitab." Kalau sekiranya ahlul hadis itu tidak mempunyai keutamaan kecuali satu saja yakni dia berselawat kepada Rasulullah SAW maka sesungguhnya dia terus menerus berselawat kepada Nabi SAW selama tulisannya itu ada di kitab luar biasa kalau Sufyan al-Thawri tabi'ut tabi'in yang digelari Amirul Mu'minin fil hadis Kalau sekiranya ahli hadis itu tidak mempunyai keutamaan sama sekali, kecuali satu saja, berselawat cukup. Karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan dan tulisan. Alangkah mulianya, alangkah tingginya mereka. Tetapi alangkah rendahnya mereka di hadapan ahlul bidah. dan alangkah mulianya mereka di hadapan ahlu sunnah ini imam ahlu sunnah wal jamaah Sufyan bin Sa'id al-Tawri siapa yang mau kita dengar ahlu bidah atau imam ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang mencintai hadis kecuali orang yang bersih hatinya yang berjalan sesuai dengan fitrahnya yang cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nifak di hatinya yang ikhlas tegak karena Allah tabaraka wa taala tidak ada yang membencinya, dia menyukainya kecuali orang-orang munafikin. أهل البدع Maka kaum muslimin harus mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka bukan ahlul hadis, tapi mereka masuk ke dalam mazhab ahlul hadis. Mazhab ahlul hadis adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah beliau karena itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah ahlus sunnah ahlu hadis ashabul hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan ini bahwa perkataan beliau akan didengar oleh sahabat dan sahabat menyampaikan kepada tabi'in dan didengar dari tabi'in dan disampaikan oleh tabi'ut tabi'in dari tabi'in dan seterusnya persambung islamnya yang merupakan kekhususan bagi umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan di antaranya ada Imam muda dan lain-lain dari jalan Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasma'una kamu mendengar beliau bersabda kepada para sahabat kamu mendengar dari siapa dariku wa yusma'u minkum dan akan didengar nanti dari kamu siapa yang mendengar dari sahabat tabi'in wa yusma'u mimman yasma'u minkum dan akan didengar dari orang yang yang mendengar dari kamu wa yusma'u mimman yasma'u minhum minkum siapa tabi'ut tabi'in mendengar dari tabi'in begitulah isnad rantainya, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abdullah bin Mubarak dari akbarut tabi'in mengatakan al-isnad min ad-din. Sanad itu bagian dari agama. Yang dimaksud dengan sanad adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diperiksa, diteliti dengan pemeriksaan yang sangat dahsyat dan besar. Belum ada satu pemeriksaan yang demikian besarnya telitinya selain dari pemeriksaan terhadap hadis-hadis Rasulullah wasallam oleh para ulama kita. Semuanya adalah demi ربنا صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مبارك إمام مجتهد مطلق مجاهد بعدك الإسناد عندي من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء sanad itu menurutku bagian dari agama Kalau tidak ada sanad, maka siapa saja dapat berbicara dan apa saja yang akan dia katakan. Sufyan al-Thawri mengatakan Al-Isnadu silahul mu'min Isnad itu adalah pedangnya orang mu'min. Fa lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai' yuqatil. Al-Islam silahul mu'min Senjata orang mu'min Kalau kita mendengar dari seseorang Bahwa ada di dalam Islam Ini, amal ini Amal itu Perbuatan ini Kita bertanya Mana dasarnya Dari Quran bagaimana tafsir menurut hadis